Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha wa ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 88 cetakan kitab yang seperti anak pakai ini. Halaman 88. Bagian tengah sambungan dari yang kemarin. Kata beliau Faman 'arafa hadhil qa'idah wa fahimaha. Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Ha? Sama dari sisi apa? Nama tidak mengharuskan sama dari sisi apa? Zat dan hakikatnya. Kalau orang paham kaidah tersebut dan mengetahui kaidah tersebut, al-ittifaqu fil asma la yastazim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq itu kaidahnya. Sama dari sisi nama dan lafaz itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Kalau orang paham kaidah ini kata beliau, fa innahu la yushkil alaihi ayyu syai'in min ayatil asma wa sifat, maka tidak ada iskal. Tidak ada iskal baginya sedikit pun. Eh, berkaitan masalah apa? Ayat-ayat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaqaul iskal liman lam yafham hadil qaidah wa lam ya'rifha. Perhatikan baik-baik situ. Hanya saja terjadi iskal. Hanya saja terjadi iskal itu bagi orang yang tidak paham kaidah tersebut dan tidak mengetahuinya. Paham ya? Bagi orang yang tidak paham kaidah tadi dan tidak mengetahui kaidah tadi, itu akan jadi iskal nanti. Allah Ta'ala punya tangan jangan-jangan sama dengan tangan kita. Lah buktinya mana? Buktinya tangan katanya. Ingat-ingat kaedahnya tadi. Sama-sama namanya tangan tapi hakikatnya berbeda. Paham ya? Sama-sama namanya tangan tapi hakikatnya berbeda. Ini banyak sekali kita saksikan pada makhluk saja sama namanya beda hakikatnya. Paham belum? Nah, sama-sama apa contoh yang lebih dekat dan juga mudah dipahami kalau zaman sekarang ini? Sama-sama apa contohnya? Sama-sama madunya. Madunya sama namanya madu. Paham ya? Tapi yang satunya madunya asli, satunya madunya palsu misalkan. Paham ya? Tapi yang sama madu. Ya enggak? Contoh. Contoh yang lain. Sama-sama namanya Eiger. Nah, yang mudah aja dipahami Eiger. Ini juga Eiger, ini Eiger juga. Tapi hakikatnya berbeda, yang satunya ori, satunya KW. Ya enggak, tapi sama-sama eger. Paham Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesama makhluk ada yang namanya sama, itu banyak tapi beda hakikatnya. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala punya tangan tidak? Punya. Makhluk punya tangan enggak? Punya. Tapi tangan Allah taala beda dengan tangan makhluk. Hakikatnya berbeda. Sudah selesai itu aja yang di, yang dijadikan apa patokan. Nama itu enggak masalah sama tapi hakikatnya kan berbeda. Faham belum? Nah, seperti itu. Ikhwana fi din azza nasakumullah kita lanjutkan lagi perhatikan baik-baik. Fahina idzan yaqau fi nasni syai'un min al syukuk wal awham. Maka di saat itu pula eh, terjadilah apa pada dirinya sesuatu berupa apa? enam keraguan dan juga kebimbangan. Enam keraguan dan juga kebimbangan. Kalau enggak paham kaidah tadi itu. Kalau tidak paham kaidah tadi itu, terjadilah yang namanya keraguan dan juga kebimbangan. Karena kaidah ini penting sekali gitu loh. Kalau dia udah hafal kaidahnya, paham kaidahnya selesai. Nama boleh sama, hakikat berbeda. Selesai itu loh. Paham ya? Tapi kalau nggak paham bingung. Masa sih? Masa sih seperti itu. Allahumma musta'an. Amma man arafa hadhil qaidah wa hiya al-farqu bainal khaliq wal makhluq. Adapun orang yang mengetahui kaidah ini, yaitu perbedaan antara sang pencipta dengan makhluk, Wal farqu baina sifatul khaliq wa sifatul makhluq dan perbedaan antara sifat zat yang Maha Pencipta dan sifat makhluk fa innahu la yaqa'u 'indahu adna shakkin fi isbati ma asbata Allah nafsi masyaallah. Maka tidak akan terjadi di sisinya keraguan sedikit pun tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi keraguan sedikit pun berkaitan masalah penetapan nama-nama yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Kenapa? Paham gitu loh. Jadi kaidahnya dihafalkan. Kaidah yang disebutkan berkali-kali sampai 20 kali lebih kalau salah itu ya, tak sebutkan itu. Sejak dulu tapi. Paham ya? Nah, nah apa kaidah ini? Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fid dawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan sama apa? Zat dan hakikatnya. Paham ya? Pahami baik-baik. Nanti atau kalau paham itu sudah clear sudah. Allah Taala punya nama, Naam. Manusia juga punya nama. Kok sama ya namanya? Kok sama ya? Sama lafadznya, hakikatnya berbeda. Belum. Allah telah mendengar atau tidak? Mendengar. Manusia mendengar enggak? Mendengar sama-sama mendengar, tapi pendengarannya lain hakikatnya. Kalau manusia mendengar yang sekelilingnya saja. Sekarang kita mendengar suasana yang ada sekitar kita, tapi mendengar enggak suara yang ada di Stadion Maguwo Harjo sana itu? Paham ya? Dengar enggak yang terjadi di sana itu? Enggak dengar, terbatas. Allah Ta'ala mendengar semuanya gitu loh. Jadi bisa dipahami ya. Nah barakallahu fikum. Dan nah, kita lewati kan. Syekh Muhammad Salih Usaimin kalau mencontohkan dalam syarah beliau terhadap Al-Qawaidul Musnah bagus sekali. Kalau tidak salah itu masalah ya masalah tangan untuk apa dijadikan permisalan. Paham ya? Nah, antara tangan manusia dan tangan gajah kalau salah itu. Paham ya? Gajah punya tangan enggak? Ini bantah orang-orang menyamakan itu loh. Berarti Allah Taala punya tangan sama dengan tangan kita katanya. Lah sama-sama makhluk aja, sama-sama punya tangan tapi beda hakikatnya. Gajah punya tangan enggak? Punya. Hah? Manusia punya tangan enggak? Punya. Apakah sama tangan gajah dengan tangan manusia? Beda. Tapi sama-sama namanya tangan. Beliau membantah masya Allah. Jadi di, dikiaskan dengan sesuatu yang orang itu cepat paham gitu loh. Masya Allah. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum dikit lagi. Kata beliau, wa nam wa nafyi wa nafyin manafahullahu an nafsih dan juga apa tidak akan terjadi keraguan sedikit pun di dalam meniadakan perkara yang Allah telah tiadakan dari dirinya war rasul sallallahu alaihi wasallam jalla wa dan Rasulullah sallallahu adalah orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala mayantiqu anil hawa beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu Rasulullah alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan apa wahyu yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu nyuha. Tapi yang Rasulullah bicarakan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Wassalafu rawau hadil adillah dan para salaf, para salaf itu siapa? Orang kan dengar para salaf, salaf kita ngikutin jejaknya para salaf. Kita ini salafiyun katanya. Kan harus tahu siapa itu salaf. Jangan cuma salaf salaf salaf salaf. Salaf itu apa? Enggak tahu. Jangan gitu. Salafiyun itu orang-orang yang menisbahkan diri kepada para salaf. Para salaf itu para pendahulu. Kalau yang diinginkan dengan para pendahulu salaf di sini adalah apa? Salafus saleh. Eh? Para pendahulu kita yang saleh, ingat-ingat sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Itu dikenal dengan apa? As-salaf. Jadi as-salaf hum ahlul qurun al-mufaddalah. Itu salaf, ingat-ingat. Kalau antum tanya, salaf antum siapa? Salaf kami adalah tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa? Generasi sahabat, tabi'in, asbab tabi'in, salaf. Nah kalau salafi, salafi itu karena bahasa Arab, yaknya nisbah. Ana salafi, aku orang salafi. Orang salafi itu orang yang bagaimana? Orang yang menisbahkan diri kepada para salaf. Apa yang dinisbahkan? Ucapannya, keyakinannya, amalannya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru ya. Jadi harus paham salafi itu apa. Sunni antum antum sunni atau syi'i? Ana sunni. Nah, sunni itu apa? Sunni itu orangnya menisbahkan diri kepada sunnah Paham ya? Namanya nisbah. Aku adalah orang yang mengikuti as-sunnah itu artinya sunni. Nah, itu pahami baik-baik ya. Ewa, eh, untuk menjelaskan salaf. Wassalafur rawa adillah. Dan para salaf mereka meriwayatkan dalil-dalil ini qara'uha hafizuha hafizuha mereka membacanya dan mereka menghafalnya ewa mereka membacanya dan mereka menghafalnya wa tanaqaluha dan mereka saling menyampaikan dan saling menukilkannya walam yaqa indahum iskal wa tasaulat penting ini para salaf itu enggak pernah terjadi di sisi mereka iskal dan tidak pernah banyak bertanya pernah jumpai sahabat Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah Tangannya bagaimana ya? Enggak pernah. Allah Ta'ala beristiwa di atas apa? Di atas arsh. Ada enggak Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, istiwanya itu bagaimana ya? Enggak pernah. Para salaf itu mereka sami'na wa ta'na. Sudah selesai. Faham ya? Enggak banyak bertanya. Yang mulai muncul banyak bertanya orang-orang belakangan. Banyak tanya. Kadang sok tahu. Tangan itu bukan tangan. Tangan tuh nikmat katanya. Tangan tuh kekuatan. Diubah maknanya. Sok tahu dia. Para sahabat tidak mengubah, dia malah mengubah. Sok tahu atau tidak? Ewa. Allahul musta'an. Hati-hati. Kata beliau di sini, mimma dalla annaha ala zahiriyah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya dalil-dalil semuanya sesuai dengan zahirnya. Wa ala madluliha dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Wa annahu yajibu iqraruha wa imraruha min ghairi ta'arrudin li ma'naha bit ta'wil. Masyaallah. Artinya apa? Bahwasanya wajib ikraruha, wajib menetapkannya wa imraruha, wajib memperlakukannya. Imrar memperlakukan, ikrar menetapkan, wajib menetapkannya dan wajib memperlakukannya min ghairi ta'arrudin li ma'naha bitawil. Tanpa menyodorkan diri untuk menakwil maknanya. Jangan-jangan tangan ini maknanya nikmat. Jangan. Kalau masih jangan-jangan itu jangan dibicarakan Tangan ya tangan. Allah Taala turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia kapan? Setiap malam turun ke langit dunia, sepertiga malam terakhir. Jangan-jangan yang turun ini malaikatnya katanya, diubah malaikat itu. Itu bahaya. Yang turun siapa? Ya benar-benar Allah Taala yang turun. Cuman turunnya Allah Taala sesuai dengan keagungan Allah Swt. Gak Taala. Enggak usah nanya bagaimana turunnya ya. Itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan para salaf. Paham ya? Jadi, jadi belajar asma wa sifat seperti ini sebenarnya nggak sulit, cuman rumit. Rumitnya itu perlu direnungi. Paham ya? Uluhiyah clear. Rububiyah clear. Asma sifat, nah, butuh perhatian khusus asma sifat ini. Karena banyak kelompok-kelompok yang terjatuh di dalamnya, menjadi sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, Maturidiyah, eh? kemudian apa Al-Kullabiyah, eh? asyairah banyak. Paham ya? Karena mereka apa? Berdalam-dalaman yang tidak pernah dilakukan para salaf. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Sami'na wa ta'na selesai. Ewa. Kita lihat dikit lagi. Aw bitaskik dan juga tidak menyodorkan diri untuk mungkin ragu. harus tarik atau selain itu, mimma yaqum minal khawatir an-nafsiyah dari perkara-perkara yang terpetik di benak-benak jiwa tersebut. Mikirkan, Tangannya kayak apa ya? Mikir. Jangan-jangan tangannya seperti tangan manusia, bahaya. Jangan-jangan tangannya panjang besar, wah bahaya juga di situ. Atau sebagaimana? Wajib mengimani tangan dah. Tangannya bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau data bagaimana? Wallahu a'lam. Ya jelas makna tangan itu apa? Ada tangan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna makna tangan. enam seperti itu. Ikhwana fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Au mayulqihi syayatinul insi wal jin. Atau dengan sesuatu apa? Nah, barakallahu fikum tanpa menyadarkan diri untuk mengambil sesuatu yang disampaikan oleh setan. Eh, yang disampaikan oleh apa? Oleh siapa? Oleh setan dari kalangan apa? Jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena kita yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah mengimaninya. Yang wajib adalah mengimaninya. Mengimani dalil dan asma wa sifat. Liyadhinam, liyudillu ibadallah. Tujuan mereka setan jin dan manusia tadi itu untuk menyesatkan hamba-hamba Allah taala. Wa yasrifuhum wa yusrifuhum an kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim dan tujuan mereka adalah memalingkan manusia dari Al-Qur'an dan juga memalingkan manusia dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena masih panjang insyaallah lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum intinya ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah asma sifat bagaimana? Sami'na wa ata'na memperlakukan ayat dan juga enam hadis yang datang mengenai asma sifat sebagaimana datangnya tidak perlu mengubah makna, tidak perlu apa? Nah, barakallahu fikum menentangnya atau membantahnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin.